حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله <clears throat> وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kita berkewajiban untuk banyak bersyukur kepadanya atas banyaknya nikmat yang Allah berikan terutama nikmatul afiyah dijadikan seorang hamba itu muafa terselamatkan diberi afiah pada agamanya, pada dunianya. Ketika Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasul Sallam radhiyallahu an meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu yang Rasul sampaikan kepadanya salillah al-afiyah wahai paman mintalah selalu kepada Allah afiyah diselamatkan diberi afiyah pada agamamu pada duniamu pada dirimu menunjukkan itu yang terpenting bagi seorang hamba karenanya Rasul ajarkan itu kepada pamannya ke kita ketika meminta bimbingan doa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam terlebih ketika itu di masa-masa fitnah yang banyak kesimpang siuran waktu-waktu fitnah yang mengancam merongrong agama seseorang iman akidah akhlak dan manhajnya menjadi taruhan dalam fitnah itu sallallahu alaihi afiyah mintalah selalu kepada Allah afiyah fal afiyah la ya'diluha syai maka afiyah tidak ada kenikmatan lain yang menandinginya ketika seorang hamba dijadikan selamat muafa itu segala-galanya bagi dia dikala yang lain banyak menjadi korban rusak akidahnya rusak wala dan baroknya rusak manhajnya menjadi muta'assib menjadi mukallid orang yang taklid mengekor secara buta fanatik hilang ilmu hilang tarbiyah yang selama ini dia peroleh dia kenikmatan yang tidak tertandingi telah lalu di majelis lain bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya Inna sa'id Laman junnibal fitan Inna sa'id Laman junnibal fitan Inna sa'id laman junibal fitan walaman ubetulia fasabara fawahan. Orang yang bahagia itu yang ditentukan baginya sa'adah yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah, orang yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah dan dia diuji ibtila dan bersabar maka baik itu baginya Rasul kagum betapa baiknya betapa bagusnya kesabaran dia dalam ibtila saat menjalani cobaan diulang tiga kali oleh Rasul Sallam maknanya para ulama sebutkan yang pertama di setiap fitnah yang beraneka ragam bentuknya silih berganti macam-macam berganti tokohnya karena fitnah terus datang bergantian fitnah yang ini fitnah yang itu terjadi yang fitnah hizbiyah ikhwaniyah sufiyah tablighiyah sururiyah Abdul Hasan Ma'ribi Yahya Al-Hajuri Muhammad Al-Imam fitnah-fitnah melewati umat ini. Tiap kali datang fitnah, dia diselamatkan darinya, dijauhkan. Atau dilihat dari fase dan marhalah Fitnah itu ada awalannya Fitnah itu ada di tengah-tengahnya masa-masa berkecamuknya. Dahsyat-dahsyatnya. Dan fitnah itu ada akhirannya. Di masa-masa akhir. Di awal, di tengah, di akhir dia selalu diselamatkan oleh Allah. Dijauhkan junnibal fitnah sehingga tidak terseret oleh arus fitnah, tidak terwarnai, tidak terkontaminasi, baik dengan kata-kata darinya, baik dengan sikap dan perbuatan darinya, terselamatkan, mu'afa, selalu dapat afiah maka kembali ini semua membuat kita selalu banyak-banyak doa selain bersyukur kepada Allah banyak doa untuk terus dan selalu diberi afiah karena yang selamat hanya yang Allah selamatkan bukan karena daya upaya kita, bukan karena keilmuan kita, bukan pula karena amalan dan jasa jeripaya kita dalam dakwah sama sekali bukan. Tapi Allah yang menyelamatkan Ikhwati rahimani wa rahimakumullah Ada beberapa Poin Catatan penting Yang harus diingat Dan itu prinsip dasar bagi ahlu sunnah Terutama menghadapi masa-masa fitnah Yang pertama selain yang tersebutkan tadi bahwa keadilan perkara yang diperintah oleh Allah karenanya tegak langit dan bumi langit dan bumi tidak akan bisa ditegakkan tanpa keadilan firman Allah dalam Al-Hadid laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist al-ayah telah kami utus para rasul kami dengan penjelasan-penjelasan yaitu dengan mukjizat ayat-ayat yang Allah berikan pada mereka. Kami turunkan kepada mereka kitab dan mizan agar manusia bisa hidup bisa tegak dengan keadilan itu. Maka keadilan penting para rasul diutus Allah dengan membawa hujjah menjelaskan kebenaran apa yang ada pada mereka. Mereka berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah wal jidal billatihi ahsan. Mereka membantah yang batil. Mereka jelaskan kebatilan dan yang menyalai ajaran mereka itu dengan hujah dan ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW pun menjelaskan innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum setiap nabi yang Allah utus punya misi tugas yang Allah wajibkan mengajarkan segala kebaikan yang Nabi itu tahu itu baik bagi umatnya pasti diajarkan mengingatkan dari segala kejelekan yang Nabi itu tahu itu jelek bahaya bagi umatnya dengan hujah dan ilmu maka tidak akan bisa ditegakkan semua itu kecuali dengan ilmu syar'i dan itulah hujah Demikian para rasul, kemudian para pengikutnya, melanjutkan para sahabat, a'immah tabi'in, wa imma atba' tabi'in wa man ba'dahum. Terus para ulama dan a'immah. Hanya kalau kita melihat, membaca, banyak mereka membantah ada yang bantahan itu kepada kelompok tertentu, bantahan kepada jahminya, bantahan kepada Mu'tazilah. Terkadang bantahan itu kepada pemikiran yang sesat, permasalahan yang menyimpang dari ahlu sunnah. Terkadang bantahan mereka pula kepada person orang-orang tertentu yang menyimpang dan sesat semuanya dengan hujjah dibawakan bantahan kepada Bishir al-Marisi Darimi bantahan Syekhul Islam kepada Akhnai banyak dengan itu dakwah barokah diterima dan difahami dengan baik oleh umat. Dan kita tidak pernah mendapati di kalangan ulama kita penjelasan itu tanpa dibarengi hujah Bahkan fonis atau tuduhan tanpa dikuatkan dengan bukti dan burhan Syekhul Islam sampai menulis kitab dua jilid bantahan kepada Akhnai. Ibnu Abdul Hadi membantah As-Subuki. Wah, kata para imam dan ulama. Nggak cukup misalnya Akhnai sesat. Kelompok ini rusak, penyimpang. Ya apa hujahnya? Kenapa? dituduh menyimpang, kenapa dikatakan sesat, ada hujah-hujahnya. Sehingga orang tumak nina, tenang dan merasa puas tahu pantas mereka disesatkan, pantas mereka ditahdir oleh para ulama ini ucapannya, ini keyakinannya, Dan begitulah para ulama kita. Maka dengan ini kita terdidik. Kita ditarbiah demikian oleh para ulama kita. Kalau enggak, rusak dan hancur kehidupan ini. Asal jeplak asal menuduh orang fulan sesaat fulan begini, fulan begitu. Ya kenapa? Nggak ada hujahnya. Nggak bisa mendatangkan data bukti yang konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana bisa diterima dakwah ini? Ini satu. Yang kedua Bantahan secara ilmiah Masyru Disyariatkan Kepada siapapun Yang salah Menyalahi al-haq maka tertolak dan terbantah. Tidak ada yang lebih tinggi dari al-haq dan nasihat. Baik itu ulama, bahkan kalaupun itu ulama besar sekalipun, kalaupun itu bahkan seorang imam, apalagi yang di bawahnya, seorang penuntut ilmu atau bahkan awam, Kata Abu Fadl Al-Ulati Rahimahullahu ta'ala beliau Imam Zahid Qudwah Dari para fukoha Ketika membantah Ibnu Jauzi Rahimahullah Rahimahumullah Ibnu Jauzi siapa yang tidak kenal Ma'ruf Al-Hafidh Ibnul Jauzi Kata Al-Ulafi engkau wahai Ibnul Jauzi Engkau sendiri sering membantah, mengkritik Mengkritisi para ulama yang sebelummu Karena engkau anggap itu salah Engkau bantah Dan dengan itu engkau anggap menegakkan al-haq, membantah yang batil. Hmm. Sementara pada dirimu sendiri ada juga kesalahan yang tidak diridhoi oleh para ulama Islam. Beberapa perkara yang itu salah dari Ibnu Jauzi dikritik dan dibantah oleh para ulama yang selainnya. Maka tidak ada yang lebih tinggi dari nasihat. Tidak ada yang lebih mulia dari al-haq. Siapapun tertolak kalau dia salah. Merdut aleh kesalahannya kembali kepadanya nggak boleh diambil, tidak bisa diterima darinya, apalagi dibela-bela, diperjuangkan dengan semangat taasub, semangat fanatisme, haram. Ibnu Hibban rahimahullah ketika menyebutkan tentang Abu Bishr Al-Faqih yang dikenal keras dalam memperjuangkan sunnah, tegas. Dan bukan hanya itu, membantah ahlul bid'ah. Bu ini. Membela sunnah dengan tegasnya. Memerangi ahlul batil dan luar biasa. Namun kata Ibnu Hibban dengan itu dia banyak memaklubkan hadis, membolak-balikkan hadis sanat yang satu ke sanat yang lain, matan yang satu ke matan yang lain, bahkan pemalsuan hadis Rasul SAW. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, ketegasannya di dalam membela sunnah, ke ketegasan dia dalam membantah bid'ah tidak menghalangi kita para imam untuk membantahnya, menolak kesalahan-kesalahannya. Karena jika tidak rusak agama ini, Mafsada. Hanya karena dia seorang alim kemudian dibiarkan kesalahannya, apalagi tingkatan sampai dibela, naudzubillah, seperti Yahudi umat ini. Yang Allah celah, kanu la fa'alu. Terbiasa mereka tidak saling nahi mungkar, ketika kemungkaran itu terjadi di tengah mereka. Perkara yang ketiga bahwasanya membela diri membantah tuduhan batil tanpa hujjah membantah orang yang zalim itu kehormatan. Karenanya dalam konteks pujian Allah sebutkan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun jika mereka tertimpa kezoliman yang didolimi beri, mereka membela diri. Karena dia terdolimi, dia bela dirinya atas yang mendoliminya. Maka intisar sebatas pembelaan itu fadilah kebaikan kemuliaan sebagaimana memaafkan saat kamu marah itu juga fadilah masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri karena diam pada orang yang zalim padamu itu kehinaan dan tidak disenangi. Kata Imam Nakhai, kanu yakrohun an yudhillu anfusahum fayujarri alaihimus sufaha. Para ulama salaf membenci, enggak senang untuk orang itu menghinakan dirinya sendiri, yaitu dengan diam ketika didolimi harga dirinya, kehormatannya dituduh ini itu. Dengan itu orang-orang sefi, orang-orang jahil pun akan berani kepada mereka. Orang-orang jahil para subaha akan berani membicarakan kehormatannya, rusak, tidak lagi berwibawa, tidak lagi disegani dan itu tidak disenangi oleh para ulama salaf. Maka intisor ada dalam syariat ini membela diri kepada yang zalim Di sisi lain, pembelaan terhadap mazlum juga masyru. Kita membela orang yang terdolimi. Apalagi itu kehormatan saudara kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaannya. Dalam riwayat Abu Darda, "Man radda an irdi akhi bil ghaibah raddallahu an wajihin nar yaumal qiyamah." Yang menepis kezoliman atas kehormatan saudaranya Allah akan memalingkan wajahnya dari neraka di hari kiamat. Ini menepis layaknya itu tuduhan diarahkan kepada saudaranya dia tepis. Dia tolak, dia bela saudaranya nggak benar ini ini zalim yang saya tahu fulan alal hak, yang saya kenal fulan alal khair dia nggak diam maka wajahnya pun akan Allah jauhkan dari neraka di umul qiyamah bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga sebutkan Man khadala imra'an musliman Fi mautinin Yuntahuku Yuntahaku fihi Hurmatuh Wa yuntakasu fihi Min irdih Khadalahu Allah fi mautinin yuhibbu nusratahu yang meninggalkan saudaranya nggak nggak mau nolong tidak mau membela saat kehormatan saudaranya dihina saat harga diri saudaranya terdolimi dirusak dia diam Khodala itu dia cuek nggak mau tahu. Maka Allah pun akan tinggalkan dia di saat dia butuh-butuhnya sangat pertolongan Allah. Di saat dia butuh sudah betul-betul dia harapkan pertolongan Allah di situ akan Allah tinggal dia. Nggak akan Allah bela balasan sesuai amalanmu. Waman nasara imra'an musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdi wa yuntahaku fihi min hurmati nasarahullah fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam tapi yang membela seorang muslim saat kehormatannya dihina, didolimi, maka Allah akan bela dia di saat dia sangat butuh-butuhnya pertolongan Allah untuknya. Maka pembelaan kepada saudara kita yang mazlum disyariatkan. Selain itu pula pembelaan kepada saudara kita yang zalim. Unsur akhaka zaliman au madluma. Bela saudaramu saat dia terzalimi maupun saat dia zalim saat dia terdolimi ma'ruf saat dia zolim dengan kamu hentikan dari kezolimannya kamu bela agar dia berhenti dari kezolimannya kamu ingatkan agar dia sadar taubat dari kezolimannya mau oh, insaf tanpa itu apa artinya persaudaraan karena Allah tanpa ada pembelaan seperti ini burudul atifah dingin hubungan seperti kita nggak mau tahu seperti kita sibuk di dunia kita sendiri buta tuli dari apa yang terjadi pada saudara kita nggak ngurus apa artinya ukhuwah ukhuwah yang didengang dengungkan apa artinya manhaj ini menyatukan mukminin ahlu sunnah? Jika tidak saling membela di antara mereka saat terdolimi, di situ dibutuhkan pertolonganmu, pembelaanmu, Perkara yang keempat atau yang kelima Ma'ruf pula bagi kita Bahwa Rujuk Kepada Kibarul ulama Itu prinsip Penting Mendasar dalam manhaj salafi dalam riwayat Ibnu Abbas riwayat Hakim, Tobroni dan yang lain Rasulullah sebutkan al-barakah ma'aka birikum. Barokah itu bersama pembesar-pembesar kalian yang tua-tua. Orang yang beruban rambutnya, lehyahnya, dalam dakwah. Syabat lihahum fil khair yang jauh mendahului kita dalam kebaikan. Jauh lebih cemburu terhadap dakwah ini, agama ini dari kita. jauh lebih mengerti pertimbangan maslahat dan mafsadah dari kita karenanya mereka jadi rujukan tabi'in di masanya merujuk kepada para sahabat yang masih tersisa hidup di zaman itu karena mereka kibar ulama yang ada di zamannya dan begitu selanjutnya walhamdulillah ahlu sunnah Allah beri kenikmatan dengan masih adanya di tengah-tengah mereka para ulama dan masyaih kibar yang mereka ba'dallah setelah Allah tentunya segalanya taufik keselamatan dari Allah setelah itu keberadaan mereka juhud mereka semangat dan nasihat bimbingan mereka kepada anak-anaknya para salafiyin para ahlu sunnah di banyak negeri-negeri yang ada. Mereka seperti Syekh Al-Imam Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala Hamil Liwa Jarhu Ta'dil Di hadha zaman Seperti Syekh Nasir sebutkan الإمام العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى terutama dua ulama besar ini yang usia mereka mendekati kepala sembilan hampir 90 tahun sudah 80 lebih Atalallah a'marahum fi ta'atillah. Semoga Allah panjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah. Afahumullah. Semoga Allah terus beri mereka afiah. Watsabbatahumullah ala dini. Mereka yang banyak menjelaskan kepada umat ini berapa fitnah terlalui kalau orang mau melek mau sadar dari fitnahnya Ihya Uturas fitnahnya fitnah Abdurrahman Abdul Khalik fitnahnya Sururi Sururiyah Ikhwan Muslimin tabli Abul Hasan Hajuri Muhammad Al-Imam Safar Hawali Salman Auda dan yang lain-lainnya siapa yang mentahdir yang menasehati umat yang membimbing mereka para ulama ini kita pun Allah selamatkan walhamdulillah juga dengan bimbingan dan arahan nasihat dari mereka. Kalau saja orang mau sadar dia akan tahu keutamaan para ulama besar ini wala ya'rif al-fadla lidawil fadli illa zawul fadl dan tidak akan menyadari tidak akan menghargai keutamaan bagi orang yang punya keutamaan kecuali orang-orang yang juga dirinya punya keutamaan dirinya sendiri nggak punya keutamaan nggak akan bisa menghargai keutamaan itu pada orang lain. Oh, dirinya sendiri nggak punya keutamaan itu. Nggak tahu nilai pentingnya kibar ulama. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini sebetulnya prinsip-prinsip dasar pokok ma'ruf dalam manhaj. Namun ketika fitnah terjadi banyak orang yang limbung labil seakan lupa seakan gak pernah belajar ilmu seperti gak kenal pokok-pokok dasar ahlu sunnah yang tadi tersebutkan. Entah kemana ilmunya selama ini. Hawa nafsu lebih dominan pada dirinya. Taasub, fanatisme membutakan mata, menulikan telinganya. Tidak sedikit orang yang demikian ia bila Makanya nggak bisa dihitung secara matematika. Kok bisa? Itu kan fulan yang dulunya begini begitu, fulan yang hanya yang Allah selamatkan yang selamat. Ahibati fillah Azakumullah Belakangan Dari fitnah Yang cukup besar ombaknya dahsyat menerpa umat ini dan salafiyin ahlu sunnah di berbagai banyak negeri fitnah yang mengakibatkan perpecahan perselisian terpecahnya soft Lalu sunnah di banyak negeri-negeri yang ada fitnah yang mereka namakan dengan gelar atau julukan as-sa'afiqah Sa'afiqah berarti orang-orang jahil Sa'afiqah berarti orang-orang bodoh yang tidak punya apa-apa, tidak punya modal, tidak punya ilmu masuk ke medan dakwah, mengajar, berdakwah, sementara nggak ada ilmunya. Bagaimana bisa diharapkan membawa kebaikan dan untung? Modal aja nggak ada. Tuduhan dolim yang ditujukan kepada beberapa doa dan masyaikh tulabul ilm afadil yang sampai hari ini tetap mereka dibela ditazkiyah direkomendasi oleh kibar masyaikh Syekh Robi, Syekh Ubaid fitnah ini mencuat ke permukaan di bawah oleh Syekh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Alhamahullah Rushdahu Hadahullah ilal haqqi al sawab Semoga Allah kembalikan beliau kepada kebenaran dan yang hak. Dengan tuduhan-tuduhan zulm kepada orang-orang yang mulia. Afadil. Mereka masyayikh. Mereka berdakwah punya nasihat punya kegiatan-kegiatan dakwah, mengajar sana sini, daurah, kajian, durus dan yang lain-lainnya. Ditujukan kepada beberapa orang, utamanya Dr. Syekh Muhammad Arafat Al-Muhammadi atau Arafat Al-Muhammadi Dr. Arafat Al-Muhammadi Hafizahullah Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali Yang kemarin antum dengar bagaimana Daurah bersama beliau <clears throat> Dan beberapa yang lain Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili Abdul Ila Al-Juhani nah, dan yang lain-lainnya Bandar al Khaybari. kita dididik di dalam manhaj ini untuk insaf objektif dan adil tidak menerima tuduhan kecuali berdasarkan hujjah dan Allah telah sebutkan makanya Syekh Rabi katakan sampaikan kepada mereka ayat ini kulha tu burhanakum in kuntum sadiqin Katakan kepada mereka tunjukkan hujah-hujah kalian, bukti-bukti kalian kalau memang kalian jujur. Jika kalian memang benar Kalau tidak, ya rusak agama ini, rusak kehidupan ini. Dituduh sebagai soafiqah tadi maknanya untuk pahami. Dituduh sebagai fararij. Dianggap sebagai la syai. Nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. dituduh sebagai orang-orang yang memecah belah dakwah, merusak saf ahlu sunnah. Mereka bahaya dan jelek bagi ahlu sunnah, bagi salafiyin, bagi muslimin. Di banyak negeri. Ini semua tuduhan diarahkan ke mereka. Dengan zalim. Nah, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya yang semuanya telanjang dari dalil dan hujah Nggak ada bukti sama sekali. Diminta oleh Syekh Robi untuk mendatangkan bukti hujah tidak ada yang ditunjukkan Kemudian disampaikan kepada beliau beberapa yang dianggap sebagai hujjah dianggap sebagai dalil atas tuduhan itu. Dan Syekh Rabi katakan, aku baca satu demi satu, huruf demi huruf. Dan tidak satu pun aku dapati sebagai hujah hujah membenarkan tuduhan itu. Huruf per huruf. Ini membantah subhat lain yang mereka angkat. Oh Syekh Robi nggak membaca. Syekh Robi cuma baca mukodimahnya kemudian ditinggal. Bukan itu tipe Syekh Robi yang kita tahu. Al-Allamah kalau beliau diberikan padanya data tulisan beliau baca satu demi satu seperti yang beliau sebutkan huruf per huruf jika memang benar ada akan beliau panggil akan beliau nasihati akan beliau ini tapi permasalahannya seperti beliau katakan tidak ada hujah satupun bahkan zarrah sebiji atom pun nggak ada hujah di situ. Wala nisfu hujah bahkan setengah hujah pun nggak ada di situ. Nggak ada. Maka bagaimana kita bisa menerima? Bagaimana kita bisa membenarkan tuduhan-tuduhan dolim ini semua? Sementara yang kita tahu, yang tampak bagi kita mereka alal khair berdakwah kepada Quran, kepada Sunnah, kembali kepada manhaj salah, kembali kepada masyayikh, para ulama. Antum sendiri mendengarkan bagaimana daurah beliau diterjemahkan oleh tidak afadil. Apa yang antum dengarkan? Antum hukumi sendiri. Ada yang menyalahi Quran dan Sunnah, Paling tidaknya menyalahi apa yang antum pernah pelajari selama ini. Kok, kok ganjil ya? Ini yang disampaikan kok aneh. Kok nggak seperti yang aku fahami selama ini dari ustadz-ustadz yang mengajar, yang dauro misalnya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid misalnya. Kok nyimpang ini, kok nyeleneh. Aneh ini. Apa ini? Ada yang antum ingkari demikian? Adil dan bertakwalah kepada Allah. Itu yang kita lihat, itu yang kita dapati. Adapun sebatas tuduhan tanpa hujah nggak bisa kita terima. Kalau enggak hancur agama ini, rusak manhaj ini. Temanmu yang kamu kenal, fulan, fulan, fulan ya alal khair masya Allah ahlu sunnah atau itu seorang ustad misalnya berdakwah mengajar ini itu apa ia kemudian ada yang nuduh hizbi dia ahlul bid'ah itu hati-hati bahaya itu kamu telan kamu terima mentah-mentah lalu nggak ada yang kamu ketahui aneh yang menyimpang darinya. Sebaliknya yang kamu tahu. itu sudah memecah belah dakwah, merobek saf ahlu sunnah dan kaum muslimin. Alhamdulillah. Beliau seperti Syekh Abdul Wahid contoh saja daurah bersama kita asatida ikhwa yang beliau ajarkan qawaidul arba usulus sitta karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan tidak banyak dari berbagai negeri dari berbagai daerah kumpul mendengarkan dan istifadah darinya. Mana yang memecah belah dakwah? Jazakallah khair banyak faidah beliau ajarkan kepada kami kita semua. Banyak ilmu yang beliau bagikan kepada kami. Mana yang merusak dakwah, memecah belah ahlu sunnah? Mana? Yang mana? Manusia punya akal. Diberi oleh Allah, dibedakan dengannya dari binatang. Sebagian orang tidak menggunakan kenikmatan akalnya sehingga menerima mentah-mentah apapun yang dikatakan seseorang walaupun itu berbeda dengan yang dia ketahui nggak boleh dan tidak dibenarkan sikap yang demikian. Ini yang pertama. Yang kedua pula bahwa muncul syubhat di antara mereka berkembang. Fitnahnya tidak berhenti di tempat. Nauzubillah bahwa Syekh Robi, Syekh Ubaid dikelilingi oleh orang-orang jelek orang-orang dekatnya, pembisiknya jelek. Seperti mendikti dan mempengaruhi fatwa-fatwa mereka. Subhat lain lagi. Bagaimana seorang alim besar Kudua Dan menjadi rujukan ahlu sunnah dituduh sedemikian rupa. Siapa yang ridho yang ada padanya kecemburuan kepada sunnah, kepada dakwah dengan sobat semacam ini murahan di sisi lain ini tanakut pertentangan dulu Si Muhammad pernah mengatakan bahwa Syekh Rabi rujukan dalam jarwa taadil Yang semacam itu bagaimana mungkin ditipu, dipermainkan oleh orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang jelek, orang-orang jahat, orang-orang jahil sehingga bisa mendikte dan mengarahkan beliau ke arah yang mereka maukan. Jadi kayak bahan mainan. Kayak orang tua pikun yang nggak ngerti kemana arahnya. Dibela. Dulu. Sekarang Beliau katakan ketika ditanya terkait penjelasan Syekh Ibn Uthaymin bahwa Rafidah mencela para sahabat inginnya untuk mencela Rasul SAW. Berarti beliau ini orang jelek terbukti dikelilingi oleh orang-orang jelek sahabat-sahabatnya. Bagaimana itu dengan seorang alim, seorang syekh besar? Maka beliau katakan, oh beda kalau Rasul maksum dan sahabat dipuji Allah dan Rasulnya. Adapun ulama nggak ada jaminan, bisa saja ini itu dikelilingi oleh orang-orang jelek. Dulu katanya itu celaan kepada seorang alim, tidak boleh. Sekarang mungkin saja seorang alim demikian, mana yang bisa diambil? Dan itu bahaya di sisi lain, menjatuhkan kredibilitas dan kepercayaan umat kepada ulamanya. Orang akhirnya nggak percaya sudah. Ngapain rujuk ke ulama? Bagaimana kita kembali kepadanya? Dikelilingi orang-orang jelek nanti fatwanya ngawur. Nanti jawabannya nggak benar. Akhirnya orang luntur kepercayaannya kepada ulamanya nggak mau merujuk kepada mereka lalu mau kepada siapa kalau ulama itu tidak lagi menjadi rujukan kamu mau kembali kemana menyelesaikan problem masalah dakwah fatwa kemana bahaya subhat ini jika dibiarkan dan itu serupa dengan ucapan para munafikin wa yaquluna huwa udhun dianggap di majelis mudah mendengar, mudah menerima segala informasi, segala pemberitaan yang disampaikan. Celaan munafikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. satu-satunya yang dianggap hujah dalam tanda kutip membenarkan tuduhan itu tulisan atau klarifikasi beberapa dai dari negeri Belanda seperti Abu Abdullah Bushta ketika menonaktifkan atau mengeluarkan Abu Ayyub bin Humari juga di Belanda sana dari Muasasa Huda wa Nur juga dari Eh, channel nasihat atau muasasa nasihat nah. bahwa ini klarifikasi dikeluarkan atas dorongan dan perintah dari Syekh Arafat Al-Muhammadi. Ternyata Abu Abdullah Busta mengingkari. Maka kata Syekh Rabi, tulis. Jelaskan agar umat tahu, agar mereka melek. Maka beliau tulis, beliau turunkan, beliau keluarkan klarifikasi bahwa ini keluar bukan atas dorongan Syekh Arafat, nggak ada hubungannya. Bukan. Maka gugur yang dianggap hujah atas tuduhannya. Terbantah. Dan busta orang yang mengeluarkan klarifikasi, ngerti dan tahu. Syarafat bukan di belakang klarifikasi ini, bukan perintah beliau, bukan apa. Pindah kepada persaksian yang disampaikan bahwa bersaksi di hadapannya Abu Ayyub bin Humari ini dan bersumpah katanya Beliau bersumpah bahwa yang di belakang ini semua Syekh Arafat dan akan menangis-nangis di hadapan beliau. Kembali Abu Ayub tidak ridho. Sehingga beliau katakan nggak benar, aku nggak pernah memberi persaksian demikian di depan Syekh Muhammad. Dan beliau bersumpah dikuatkan dengan tiga kali sumpah wallahi tallahi billah aku nggak pernah sama sekali memberi persaksian demikian diingkari oleh Abu Ayub dan tidak cukup itu. Agar lebih jelas dan lebih pasti, beliau ajak mubahalah. Jika Syekh Muhammad masih meyakini aku pernah berkata demikian di depan beliau, aku berani bermubahalah di depan Syekh Robi bahwa aku tidak pernah mengatakan ini. gugur lagi yang dianggap hujah. Makanya seperti Syekh Rabi katakan, tidak ada hujah sama sekali. Sebiji atom pun nggak ada hujahnya. Apa yang jadi hujah? Untuk menuduh Arafat dan yang lainnya. Dikatakan syar, kejelekan, bahaya bagi umat, bagi salafin. Apa hujahnya? karena marah nasallallahu alaihi tuduhan lain keluar terhadap Abu Ayyub karena menggugurkan yang selama ini jadi gantungan dan sandaran tuduhan ternyata lepas nggak benar maka dituduh Abu Ayyub sebagai fajir orang yang fajir afjarun nas orang paling fajir fujuran fil arad kefajiran dalam masalah kehormatan akhir dituduh sebagai akhir uhur itu sama dengan zina ini penzina dan itu diucapkan di masjid Baitullah ternodai dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada hujah dan bukti terhadap abria orang-orang yang bersih bebas dari tuduhan ternodai baitullah dengan kata-kata keji kotor seperti itu sahibul hanat wal khammarat Abu Ayub dituduh sebagai orang yang gemar di apa itu barbar tempat minum-minuman keras mabuk-mabukan irbit ini tuduhan lain lagi muncul terlebih akhir ini ini besar zina? Bukankah syariat mengajari kita harus ada empat saksi? Karena hanya satu dari dua zina itu hukumnya bisa ditegakkan. Ima itu pengakuan dari si pelaku, atau kalau kamu menuduh Fulan berbuat, kamu harus bawa empat saksi. Masing-masing melihat dengan matanya perbuatan itu. Kalau enggak cambuk hukumannya. Bukan hanya itu, kamu dianggap sebagai orang fasik. Bukan hanya itu, tidak diterima persaksianmu selama-lamanya. Besar akibatnya dalam syariat. Karena ini urusan kehormatan orang muslim yang dijaga oleh syariat sedemikian rupa dihormati. Mana saksinya empat orang? Tersebar ini omongan ke barat dan ke timur dunia. Lebih parah lagi, mereka-mereka yang fanatik menyebarluaskan, mempublikasi entah itu di grup WA, entah itu di Twitter, entah itu di apa saja sudah namanya. Padahal fukoha menyebutkan sama hukumnya penuduh dengan orang yang mengatakan kamu benar. Ini ada orang menuduh tanpa bukti, fulan zani. Kemudian kamu mengatakan padanya, ya benar kamu dalam tuduhanmu itu kamu membenarkan hukummu sama seperti penuduh. Qadhf. Dan bahkan Rasul katakan itu termasuk sab'ul mubiqat. Tujuh dosa yang besar yang menghancurkan pelakunya. Qadful muhsana, Menuduh tanpa hujah. Tidak ada bukti. Kehormatan seorang. Muslimah atau muslim sama Demikian kita dididik di dalam agama. Apa buktinya? Ini satu. Perkara berat ini perkara besar. Nggak gampang. Kalaupun seandainya misalnya pernah terjadi, mungkin dulu seandainya. Sekali lagi perhatikan seandainya karena kita nggak tahu benar tidaknya. Tapi seandainya itu terjadi, apa demikian syariat mengajari? Kamu ungkit-ungkit, kamu obral, kamu bongkar aib dan kejelekan saudaramu yang sudah tobat dulu. Mungkin puluhan tahun yang lalu dia pernah berbuat ini itu. Sekarang kamu bongkar-bongkar. Fulan pernah berbuat gini dulu Fulan. Kata Syekhul Islam sepakat para fukoha orang yang telah bertobat haram tidak boleh dicelat dengan kemaksiatan yang dulu pernah dia perbuat. Bukankah syariat pula mengajarkan kepada kita sitter di muslim menutupi aib seorang muslim menutupi aib kalaupun itu dia lakukan sekali lagi bukan kita diperintah menutupi itu aib saudaramu dia berbuat gini begitu bukan kemudian kamu sebarluaskan kamu publikasikan Fulan penzina, fulan berbuat ini, fulan di tempat ini itu. Bukan itu sifat seorang mukmin. Ta'an, la'an, fahish al-badi. Bukan sifat mukmin. Berkata keji, mencela, melaknat. Bukan sifat seorang mukmin فيا سبحان الله العقول mana yang lebih pantas dengan tuduhan itu sendiri saat beliau menuduh bahwa klarifikasi yang dikeluarkan oleh Abu Abdullah Bushta terkait Abu Ayyub bin Umari tadi di situ ada penyebaran aib di situ ada membongkar kejelekan fadhihah apa nah, pantas nggak boleh apalagi itu negeri kufar Belanda. Dan di belakang klarifikasi ini sampai keluar adalah dorongan dari Syekh Arafat. Padahal itu klarifikasi ada aibnya, penyebaran aib, pembongkaran kejelekan seorang muslim nggak baik ini itu itu. Coba diperhatikan sekali lagi orang punya akal. Di mana aibnya letaknya? Di mana membongkar kejelekan itu di mana? Perlu tahu klarifikasi yang ada sebatas begini. Dan itu tersebar ma'ruf. Dengan ini beberapa nama disebutkan salah satunya Abu Abdullah Bushta tadi menjelaskan atau memberi klarifikasi bahwa yang bersangkutan bernama Abu Ayub bin Umari dinonaktifkan eh, atau tidak lagi ada hubungan eh, kegiatan dakwah dengan muasasa Hudawan Nur juga channel nasihat di Belanda telah di eh, nonaktifkan atau berhentikan dari situ. Titik. Bes. Fulan, fulan, fulan, fulan yang mengeluarkan. Di mana aibnya? Ada aib di situ? Apalagi disebutkan membongkar kejelekan. Mana? Yang mana? Orang kan jadi bertanya-tanya. Iya kalau misalnya disebutkan misalnya karena yang bersangkutan berbuat ini itu, karena yang bersangkutan melakukan ini itu, dia berbuat begini begitu, panjang lebar disebutkan, mungkin bisa dikatakan penyebaran aib, membongkar kejujuran, enggak ada. Karenanya itu dijadikan bahan untuk menuduh orang-orang yang digelari soafiqah. Di sisi lain, beliau sendiri seperti itu tuduhannya kepada Abu Ayyub. Beliau sendiri yang berbicara. Orang paling fajir, fajir, irbit, ahir, penzina, sahibul hanat wal khammarat suka kebar suka ke ini. Siapa sekarang yang membongkar aib? Siapa sekarang yang menyebarkan kejelekan dan ini? Siapa? Ya subhanallah. Fitnah. Fitnah ini yang mencabik-cabik dakwah di banyak negeri-negeri kaum muslimin salafiyin membawa dan membuat kekacauan di sana sini Walhamdulillah para duat para masyaih yang ada di banyak negeri nggak ridho dengan fitnah ini yang masih ukola, masih Allah selamatkan. Dengan mereka menulis, mengeluarkan bayan, penjelasan, mereka nggak terima dengan tuduhan soafiqah. Mereka tetap berjalan bersama para ulama dan masyaih besar, Syekh Robi, Syekh Ubaid, bersama mereka Syekh Abdullah Al-Bukhari, Makanya Syekh Ubaid dari awal sudah mengatakan jangan tertipu. Jangan kalian pedulikan tahdir dan omongan Ibn Hadi. Syekh Muhammad. Yang menuduh Syekh Arafat atau yang lain Aku tuntut dia membawa bukti Tunjukkan hujahnya Kalau tidak maka aku menganggap dia hanya bisa tahajum hanya bisa nyerang secara sporadis tanpa bisa membawa bukti dan hujah yang membenarkan karena nggak ada hujahnya memang nggak ada buktinya tapi demikianlah fitnah memisahkan al-khabith minat tayyib mana yang jelek kotor mana yang tayyib hatta di negeri kita tidak sedikit dari mereka yang terfitnah dan muta'assib yang fanatik semangat giat siang malam Tiap ada omongan, tiap ada makalah, tiap ada tulisan, langsung diterjemahkan, langsung dipublikasikan di WA, di channel ini itu tersebar langsung soafiko soafiko ini itu baik itu dari pembawa benderanya ataupun yang menabuh genderangnya yang lain-lain seperti Ruzek, Al-Qurashi dan yang bersamanya. Nah. langsung disebarkan, diterjemahkan, ditulis. Apa manfaatnya? Di mana ilmu yang selama ini mereka dapati? Kalau dia punya akal, punya ilmu kan menimbang dan mengukur. Tanya semestinya apa hujahnya tuduhan ini? Pantas enggak aku sebarkan seperti ini? Boleh enggak aku terjemahkan? Karena hatta tulisan dia menerjemahkan akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. illa ladaihi raqibun atid. Semuanya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa hujahmu? Kamu ikut menyebarluaskan. Kamu ikut mempublikasikan. Tahu kamu hujahnya apa? dan kapan dan pernah di mana madhab mana dari madhab para a'immah Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, Ahmad, Zahiriya maupun yang lainnya. Di madhab mana ada penjelasan boleh kamu menuduh seorang muslim kehormatannya hanya karena seorang imam misalnya, seorang alim menuduh dia sebagai penzina. Boleh. Di madhab mana itu ada? Subhanallah. Berapa tahun mereka belajar agama? Berapa lama dia mengaji? Berapa lama dia mempelajari manhaj dia dengarkan? Mana hasilnya? Dikala fitnah akan terlihat. Makanya seperti Syekh Rabi sebutkan mereka yang ta'asub yang fanatik kepada fitnah ini pada Syekh Muhammad terus membela dan terus sampai hari ini pembelaan pembelaan tulisan omongan tidak ada henti mereka-mereka seperti itu kata Syekh Rabi marubu terbiatan sahiha tidak terdidik tidak tertarbiah dengan tarbia yang baik tidak tertarbiah dengan tarbia yang benar tidak tertarbiah dengan tarbiah seperti tarbiyahnya Syekhul Islam Ibnul Qayyim Muhammad Abdul Wahab yang orang dididik di tarbiah untuk tajarrud lillah agama murni untuk Allah karena Allah bukan karena seorang alim bukan karena seorang imam sekalipun yang salah tetap akan disalahkan ditolak nggak akan diterima kesalahan itu nggak akan diterima apalagi dibela kezoliman itu itu jika pendidikan terbiahnya benar selama ini tapi itulah dampaknya muncul fulan fulan fulan terhubung channel itu link-link tersebut kepada nama-nama tertentu fulan fulan yang diustadkan, yang dianggap mengerti agama, di mana ilmumu selama ini? Kamu bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Kemana manhajmu? Apa yang kamu pelajari, yang kamu baca, yang kamu dengar selama ini? Kamu biarkan sufaha berbicara. Sufaha yang berbicara. Komentar. Banyak komentarnya. Penerjemahnya. Para komentatornya. Orang-orang yang bahkan kita malu untuk menyebutkan aibnya. Walhamdulillah kita terdidik untuk itu. Kalau bukan karena itu, kita pun bisa membongkar dan menyebutkan aib-aibnya yang besar. Dan itu terkait kehormatan bahkan. Tanpa malu. Bagaimana mereka melempari rumah orang dengan batu sementara tidak sadar rumahnya sendiri dari kaca tipis Nasallallahu alaihi wasallam. Fitnah. mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an al hayy la tu'manu alaihil fitnah yang hidup tidak ada jaminan selamat dari fitnah selama orang itu hidup nggak ada jaminan dia selamat dari fitnah maka jika kamu jadikan toladan uswah lihat yang telah mati para sahabat, para tabi'in dan yang sejalan dengan mereka. Radhiyallahu taala anhum. Ibrah bagi kita bagi yang mau mengambil pelajaran pentingnya nilai kibar ulama saat fitnah itu berkecamuk saat dahsyat-dahsyatnya fitnah mereka yang Allah jadikan rujukan bagi umat ini. Ba'dallah tidak ada yang menyelamatkan umat ini kecuali para ulama besarnya ini. Orang-orang tua ini yang membawa barokah ma'akabirikum. lisannya tulisannya barokah yang ada ilmu, nasihat, antum baca, antum mendengar apa yang mereka sampaikan. Ilmu, kalau Allah, kalau Rasul. Nasihat ini itu, durus, akhlak, ibadah, manhaj, aqidah, Barokah menyejukkan hati, membawa kedamaian bagi umat ini. Itulah mereka dan orang-orang yang bersama mereka dan dalam bimbingan mereka. Celaan, hinaan, tuduhan tanpa bukti, seperti kata Syekhul Islam tidak ada yang tidak bisa. Semua orang bisa. Apa sulitnya? Tapi yang membedakan itu ilmiah dengan hujah, dengan bukti. Itu bedanya para nabi dan pengikutnya. dengan orang-orang yang memusuhi dakwah mereka, menyalahi dakwah mereka, karena Nabi selalu dengan bayina dengan hujah menjelaskan dakwahnya. Begitu pula aima dan ulama Islam setelahnya. Maka kita pun tidak ridho dengan kezoliman yang terjadi kepada afadil dan masyaih fudhala du'at Makanya kata Syekh Robi Zolim Tuduhan itu bagaimana dikatakan mereka ini So'afiqah mereka tulabul ilm Lama belajar kepada masyaih Guru-gurunya Di majlis dan halakat para masyaih Syekh Ubaid, Syekh Bukhari, Syekh Robi dan yang lainnya Bagaimana mereka dikatakan so'afikoh sebagian mereka punya gelar doktor S3 dari jami'ah seperti Syekh Arafat Abdul Ilah Al-Juhani doktor Bagaimana dikatakan gak punya modal, gak punya ilmu? Sekian lama mereka tolabul ilm dan punya nasyat, punya kegiatan dakwah yang masya Allah yuskar alaihim kita senang seharusnya banyak terbantu saudara kita dakwah mengajar menyebarkan ilmu manhaj salaf alhamdulillah seharusnya Makanya Syekh Rabi katakan yang menuduh saudara-saudaranya so'afiqah, merekalah so'afiqah. Menuduh mereka jahil, kamu yang jahil. If kamu katakan orang-orang jahil ini doktor, itu belajar lama kepada Syekh, di halakot-halakotnya, berarti kamu nggak ngerti. Ngawur, bicara dengan zalim tanpa hujah, tanpa bukti, dan manhaj ini tidak akan pernah membenarkan demikian. Beliau nasihatkan pula agar orang itu tidak diam dengan alasan tawakuf. Lah, bela yang terdolimi saudaramu. Nasihati yang zolim untuk menghentikan kedolimannya Dan ini perlu diketahui pula terangkat mereka yang mengangkat, mereka yang menyebarluaskan, Yang semula masyaih dan para ulama kita berupaya menutup-nutupi dalam artian dinasehati secara rahasia, tidak ada yang tahu. Upaya demi upaya untuk duduk, untuk bermajlis, nasihat, munasahah, sekian kali sekian lama hikmahnya para kibar ulama tapi saat mereka aba tetap menyuarakan fitnahnya tetap mempublikasikannya sementara orang-orang terdolimi ini masakit maka Para ulama pun terpanggil dan mereka izinkan murid-muridnya untuk membantah, menulis tulisan Syekh Abdul Ilah disetujui diizinkan oleh Syekh Robi, Syekh Ubaid agar tidak ada yang mempermainkan pulau. Itu kan tulisannya fulan fulan, bukan Syekh Robi, bukan Syekh Ubaid. Betul bukan Syekh Robi, Syekh Ubaid. Tapi diizinkan oleh mereka disetujui sebarkan hmm. itu bedanya orang yang rujuk dan kembali selalu langkahnya dengan bimbingan ulamanya kibar perlu diketahui beda usia jarak Syekh Robi Syekh Ubaid pun demikian dua ulama besar kita ini kalau dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi terpaut usianya 30 tahun lebih seperti Syekh Abdullah bin Salfik sebutkan 30 tahun lebih usia yang tidak sedikit sudah mendahului dalam kebaikan, dalam dakwah, dalam istiqomah, dalam tamasuk bil kitab was sunnah. Hal muhim dengan ini kita pun bernasehat untuk diri kita masing-masing mengambil pelajaran untuk terus dan selalu butuh kita bimbingan kibar masyaih kalau enggak siapa kita terlindas kita oleh fitnah enggak ada artinya kita kalau tidak Allah selamatkan melalui para ulama-ulama besar ini pentingnya kita selalu berhubungan merujuk kepada mereka orang-orang yang selalu jujur tajarrud lillah murni dan ikhlas karena Allah segalanya bukan karena diri mereka bukan karena dunia karena Allah bagaimana pentingnya rujuk kepada mereka di saat antum bayangkan ada beberapa orang dua minggu atau lebih duduk di kota Nabi Madinah Nabawiyah tanpa sekalipun dia manfaatkan untuk berusaha bertemu kepada Syekh Robi maupun Syekh Ubaid. Beberapa nama yang mengaku dirinya dai, mengaku dirinya ustad, Kemana ilmunya selama ini? Ada kibar masyaih di depan matanya. Bukan jauh. Dia di Madinah. Dua minggu lebih. Tidak sekalipun dia usaha untuk bertemu dengannya tapi kepada yang lainnya. Bukan demikian kita dididik. Makanya tabiin ketika menghadapi fitnah mereka cari para sahabat, mereka tanya, mereka minta bimbingan, jawaban karena ini kibar ulama yang ada di zaman itu. Sisa para sahabat yang ada, itu yang mereka kejar. Dan demikianlah umat ini selamat ketika ilmu dan agamanya diambil dari kibaruhum, para pembesarnya, para orang-orang tuanya dalam ilmu, dalam dakwah. Selamat. Ini semua pula mengingatkan kita dan mengajari kita agar tidak dipermainkan oleh para sufaha akal kita dengan syubhat yang murahan. Oh, saya robi sudah tua, mereka nggak kuat, mereka lemah, mereka ini, mereka itu. Alhamdulillah mereka fisih hawa afiyah. kita pun masih bisa kunjung ke mereka dan para salafiyin di banyak negeri kunjung kepadanya masih mendengar wejangan-wejangannya, nasihatnya di usia mereka yang sudah sangat senja hafizahumullah wa ra'ahum wa afahum Yang terakhir mungkin banyak-banyaklah selain berhubungan terus dengan mereka untuk kita doa. Teruslah berdoa kepada Allah memohon afiah. Teruslah berdoa kepada Allah diberi keselamatan dari fitnah, diteguhkan di atas agamanya. Ingat ajaran Rasul kepada Abbas salillah al afiyah wahai paman minta selalu kepada Allah afiyah Allahumma afini fi dini atau yang semakna dengan itu beri aku afiyah pada agamaku Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik karena qalbu di antara dua jemari jari jemari Allah Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kita sendiri bicara begini dalam keadaan kita khawatir dan takut. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah al-afiyah. Kita sendiri khawatir terhadap diri kita. Jangan merasa aman, jangan merasa tenang. Tapi mohonlah selalu kepada Allah untuk diselamatkan. Jaga tawadhu, jaga lisan, jaga tangan agar tidak berbuat sesuatu yang malah memadaratkan dakwah dan merugikan dirimu sendiri. fitnah akan berlalu dan akan menyesal orang-orang yang salah langkah dalam fitnah tersebut. Yang masih Allah inginkan kebaikan baginya. Mudah-mudahan Allah selalu dan terus memberikan istiqamah wa tamassuk kita sunnah berjalan selalu kita mendapat bimbingannya untuk berjalan di bawah arahan dan nasihat kibar para ulama kita hingga ajal kita datang amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Cukup ya, insya Allah. jam 9. Ya Allah.